محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور متثاتها وكل متثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis yang mulia ini tanpa ada halangan apapun dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari satu tema yang berjudul Muamalatul Hukam atau kalau kita bikin secara Indonesia Judulnya ialah Adab bergaul dengan pemerintah. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut adab-adab yang harus kita amalkan ketika kita berhubungan dengan pemerintah, maka di sini perlu kita sampaikan siapa sebenarnya pemerintah itu. Di dalam Islam, istilah pemerintah disebut dengan lafat yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan sultan Karena memerintah memiliki kekuasaan memiliki kekuasaan untuk mengatur sehingga disebut dengan sultan. Istilah yang lain adalah hukam Disebut dengan hukam karena pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kenegaraan dan kemasyarakatan. Istilah yang lain ialah waliul amri atau ulul amri. Pemerintah disebut waliul amri atau ulul amri atau wulatul amri karena mereka memiliki wewenang untuk mengatur urusan rakyatnya. Barakallahu ini dari sisi bahasa. Pemerintah disebut dengan sultan atau hukam atau waliul amri atau ulul amri atau wulatul amri. Juga bisa disebut dengan istilah Amirul Mukminin. Karena pemerintah ditunjuk untuk mengurus kepentingan kaum muslimin secara umum. Nah, Ikhwana bin azakumullah Juga Pemerintah itu disebut dengan khalifah khalifah. Dikarenakan mereka ini mendapatkan amanah untuk menjalankan pemerintahan yang didapatkan dari penguasa sebelumnya. Maka disebut dengan apa ini? Khalifah. Juga dikenal dengan istilah imam imamul muslimin. Karena pemerintah ada pemimpin kaum muslimin. Nah, adapun istilah-istilah yang lain ini disesuaikan dengan sistem di negara tersebut ya. Ada yang sistem kerajaan maka pemerintahnya disebut dengan apa ini? Malik Raja. Ada yang sistemnya seperti di Indonesia Republik maka disebut dengan apa ini? Presiden Raisul Jumhuriyah ya. Atau yang semisalnya Semuanya itu termasuk pemerintah. Adapun menurut istilah yang dimaksud dengan pemerintah di sini ialah alladzina lahum sultanun wa qudratun wahum al-a'immatul mawjudun al-ma'lumun mereka ialah orang-orang yang memiliki kekuasaan mereka itu ialah pemimpin-pemimpin yang ada saat ini dan diketahui oleh rakyatnya Nah, nah di sini ciri-ciri pemerintah itu ialah memiliki apa? Sultan dan kudrah. Kekuasaan. Nah, kemudian mewujud orangnya ada, nggak fiktif. Ya. Kemudian maklum Orangnya dikenal sebagai pemimpin suatu negara. Adapun mereka-mereka yang tidak memiliki ciri-ciri ini, maka tidak disebut dengan pemerintah. Amma mangkana makduma, Orangnya itu kalau nggak ada, alias fiktif atau la qudrata lahu ala syai' aslah tidak punya kekuasaan sama sekali untuk mengatur suatu negara ya falaisa dakhilan ma amara bi nabi sallallahu alaihi wasallam min taatil wulad maka tidak termasuk dalam penguasa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mentaatinya. Nah. Syekhul Islam Taimiyah rahmat menyatakan Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi taatil a'immatil mawjudin al-ma'lumin alladziina lahum sultan yaktiruna bihi ala siyasatin nas Sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mentaati pemimpin-pemimpin yang ada wujudnya yang dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan masyarakat dan politik tengah-tengah masyarakat ala bitaati ma'dumin wala majhul tidak diperintahkan untuk mentaati pemimpin yang tidak ada wujudnya atau yang masih majhul Enggak jelas. Wala man laisa lahu sultan wala qudrah ala syai' aslah. Dan juga bukan mereka yang tidak punya kekuasaan sama sekali. Nah. Fala tajibu ta'atuhu bal tahrum, wala tajuzu tarafu ilaih wala yanfudu lahu hukmun kita tidak wajib mentaati orang-orang yang tidak ada atau yang masih majhul atau yang nggak punya kekuasaan untuk mengatur negara tersebut. Bahkan haram untuk mentaati mereka seperti ketaatan kepada waliul amri. Dan keputusan-keputusannya juga tidak dilaksanakan. Nah. Yang dimaksud pemimpin-pemimpin yang tidak punya kekuasaan mengatur suatu negara ialah pemimpin yayasan, pemimpin organisasi masyarakat, ormas, ya, pemimpin partai politik, parpol, ya. Nah, ini semuanya bukan pemerintah. Ya. Walaupun ada pimpinan pusat atau pimpinan besar atau pengurus besar ya atau ketua umum. Nah, ini semuanya bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Bukan waliul amri, bukan sultan, bukan hukam, bukan amirul mukminin, bukan khalifah. Sehingga yang kita pelajari saat ini tidak diarahkan ke mereka. Adab-adab dalam bergaul dengan pemerintah tidak diberikan kepada mereka-mereka itu. Nah, tapi kita berikan kepada siapa? presiden ya dan para pembantunya yang menjalankan roda pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia mulai dari presidennya menterinya gubernurnya wali kotanya bupatinya sampai kepala desanya yang memiliki hubungan atau struktur pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Inilah yang dimaksud dengan pemerintah. Nah, Adapun kepada ketua ormas, ketua parpol atau ketua yayasan ini bukan pemerintah. Nah, bukan pemerintah kita. Barakofikum. Sehingga kita jelas adab-adab yang akan kita pelajari nanti ini diberikan ke siapa. Hmm. Jadi mulai kepala desa sampai presiden dan pembantu-pembantunya dari kalangan menteri-menterinya. Nah, barakofikum. Lalu apa saja keadab-adab syar'i yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam bergaul dengan pemerintahnya? Maka di sini akan saya sampaikan beberapa adab barakofikum, bukan pembatasan tapi menyesuaikan dengan sikon, situasi dan kondisi serta waktu yang tersedia. Barakallahu Adab yang pertama terhadap pemerintah ialah mengakui dan membaiat pemerintah sebagai pemimpinnya. Jadi adab yang pertama ialah kita harus mengakui bahwa pemerintah itu ialah pemimpin kita. Sebagai pemerintah kita diakui, dibaiat dalam arti kita mengakui kita adalah rakyatnya dan pemerintah itu ialah sebagai apa ini? Pemimpinnya. dalam hal ini adalah Bapak Jokowi Dodo. Jokowi. Kita mengakui bahwa beliau adalah pemerintah kita. Ya. Presiden kita. Nah, tidak ada presiden yang kedua atau yang ketiga saat ini selain Bapak Joko Widodo. Jokowi. Dan para pembantu-pembantunya mulai dari menteri-menterinya sampai gubernur dan yang lain sebagainya sampai tingkat desa kepala desa kita akui itu adalah pemimpin kita Barang siapa yang tidak mengakui beliau sebagai pemimpinnya, maka dia telah keluar dari ketaatan dan termasuk memiliki keyakinan khawarij. Misalkan saya nggak mengakui Bapak Jokowi sebagai presiden saya. Ya yang aku akui sebagai pemimpin saya adalah pimpinan ormas saya. Nah, apapun keputusan ormas saya taati. Apapun keputusan Pak Jokowi saya tentang. Maka orang ini telah memiliki penyakit memberontak atau khawarij. Apa yang ia lakukan, sikap yang ia miliki, ini pertentangan dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, berkata Al-Imam Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahimah wa ta'ala dalam kitab beliau As-Sunnah Al-Imam Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahmat taala dalam kitab beliau As-Sunnah menjelaskan man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi waridahum bih fahuwa amirul mu'minin barang siapa yang menjabat sebagai khalifah dengan kesepakatan masyarakat untuk memilihnya dan ridho mereka atas pemimpin itu maka itulah amirul mukminin la yahillu li ahadin ayyabita lailatan wa la yara allaisa alaihi imam tidak halal bagi seorang pun yang bermalam dalam keadaan dia tidak mengakui orang itu sebagai pemimpinnya baron kana au fajira, baik pemimpin tersebut orang baik-baik atau orang jahat. Hakada qal Ahmad Ibnu Hambal. Demikianlah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullah taala. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Nah, Ya. Semalam saja nggak ngakui, nggak halal. Apalagi apa ini? Sampai sehari, apalagi sampai apa ini? Sepekan, apalagi sampai sebulan, apalagi apa ini? Sampai setahun, apalagi selama periode pemerintahan presiden tersebut. Maka semakin lama tidak mengakuinya, maka semakin apa ini? Besar dosa yang ia lakukan. Semata-mata tidak apa ini? Mengakui. Ya, Nah, termasuk mereka-mereka yang kalah dalam pemilu harus mengakui kalau Bapak Jokowi Widodo adalah presiden kita, Amir Mukminin, hukam kita, khalifah kita. Kalau nggak mau ngakui, hanya karena kalah. Semalam saja, maka dia berdosa. Barakofikum. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari rahmata'ala. Adapun dalil tentang prinsip ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Imarah. Disebutkan di sana An Abdullah ibn Umar Ja'a ila Abdullah ibn Muti' bahwa sesungguhnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mendatangi Abdullah ibn Muti hina kana min ambil kharah makana zaman Yazid ibni Muawiyah. Ketika masa-masa target di Harrah, yakni pada masa pemerintahan Yazid ibnu Muawiyah menjadi khalifah. Fakola Abdullah ibnu Muti maka ketika kedatangan Abdullah ibnu Umar maka Abdullah Ibn Muti berkata kepada para pengawal-pengawalnya, Itrahu li Abi Abdurrahman Wisada. Siapkan bantal yang empuk untuk Abu Abdurrahman, yakni Abdul Ibn Umar radhiyallahu taala anhumah. Faqala maka Abdul Ibn Umar berkata, ini lam atika li ajlisa. Wahai Abu Ibnu Muti, aku tidak datang ke tempatmu untuk duduk-duduk di sini. itu Ataituka hadisaka hadisah? Aku datang kepadamu untuk menyampaikan satu hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu menyampaikan hadis itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man khala'a yadan min ta'atin Barang siapa yang melepaskan tangan dari mentaati penguasa laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu maka dia pada hari kiamat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak punya hujah untuk membela dirinya wa mamata laisa fi unukihi bai'ah barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada pengakuan baiat kepada penguasanya mata mitatan jahiliyah maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah nah Ibn Abidina Azzaqumullah perlu diketahui bahwasanya Abdullah ibnu Muti ini tidak mengakui pemerintahan Yazid ibnu Muawiyah Nah, Abdul ibnu Muti ini beliau termasuk pengikut setia sahabat Abdul Ibn Zubair radhiyallahu taala. Nah, Al-Hafidh mengatakan bahwa Abu Ibn Muti ini termasuk sahabat. Nah, sehingga sikap Abdul Ibn Muti dan juga Abdul Ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma ini dianggap sebagai ijtihad mereka karena mereka saat itu adalah penguasa juga ya. Nah, yang diangkat oleh penduduk Madinah. Nah, penduduk Madinah itu tidak mau mengakui pemerintahan Yazid ibnu Muawiyah karena dituduh Yazid ibnu Muawiyah itu orang yang fasik ahli maksiat. Nah, pada awal-awal Abu ibn Umar radhiyallahu taala anhumah ini tawakuf. Mengakui siapa? Abdu ibnu Zubair atau Yazid ibnu Muawiyah. Tapi setelah Yazid ibnu Muawiyah bisa mengalahkan Abdu ibnu Zubair dan resmi sebagai penguasa, maka Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah memerintahkan anak-anaknya untuk membaikat atau mengakui Yazid ibnu Muawiyah sebagai penguasanya. Dan beliau menasehati Abdul ibnu Muti radhiyallahu taala dengan menyampaikan hadis tadi dan berkunjung ke tempatnya. Ya, nah bahwa tidak halal bagi kita untuk apa ini? melepas tangan dari ketaatan kepada penguasa. Juga tidak halal bagi kita untuk tidak mengakui pemimpin yang berkuasa. Dan kalau mati, matinya dianggap mati jahiliyah. Nah, barakofikum. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena Abdul Ibnu Zubair kalah. Ya. Abdul ibnu Muti juga kalah. Ya. Nah, dan yang menang ialah Yazid ibnu Muawiyah. Dan yang menjadi penguasa saat itu ialah Yazid ibnu Muawiyah. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengakui Yazid ibnu Muawiyah sebagai pemerintahnya. Nah, ini bukan sesuatu yang remeh. Pengakuan ya atas kekuasaan seorang penguasa ternyata termasuk prinsip dalam Islam. Ini adab yang pertama. Jadi kalau kita sekarang ini masih belum mengakui Bapak Joko Widodo sebagai presiden kita, maka hendaklah kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengakui beliau sebagai pemerintah yang sah yang wajib untuk didengar dan ditaati. Nah, Sekalipun mungkin dari kepribadian beliau ada yang tidak kita sukai. Nah, sebagaimana Yazid ibnu Muawiyah ini gak disukai oleh penduduk Madinah karena dianggap kelebihan dalam berbuat maksiat dan dianggap orang fasik. Enggak pantas sebagai apa ini? Pemimpin. Karena enggak bisa memberi contoh yang baik kepada rakyatnya. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wajib mengakuinya sebagai pemerintah atau penguasa. Nah, dari satu adab ini ikhwan fillah wa bisa kita ambil faidah bahwa orang-orang khawarij zaman sekarang ini entah mau disebut teroris atau yang lain ya yang tidak menganggap Bapak Joko Widodo sebagai pemimpinnya punya pemimpin sendiri yang aktivitasnya di bawah tanah nah ini gerakan bawah tanah ya punya amir sendiri maka ini tidak dibenarkan sesat dan menyesatkan menyimpang dari ajaran Islam. Nah, ini Abdul Ibn Muti dapat kunjungan khusus dari siapa ini? Ibnu Umar. Karena Abdul Ibn Muti tidak mau ngakui Yazid Ibnu Muawiyah sebagai pemerintah. Dia masih mengakui siapa? Abdu ibnu Zubair sebagai penguasanya. Padahal Abdu ibnu Zubair sudah kalah. Nah, Barakafikum. Ini istihad dari beliau. Nah, tapi ditegur sama-sama Ibn Umar radhiyallahu taala anhumah. Nah, ternyata dalam kesempatan yang lain disebutkan bahwa Adwa Ibn Muti ini mendatangi Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah. Nah, bersama dengan para pengikutnya. Al-Hafidh Ibnu Qasir ta'ala menyebutnya dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ini saya bacakan terjemahannya saja ya, kalau Arabnya panjang. Kisahnya begini, bahwa penduduk Madinah mereka tidak mau mengakui Yazid ibnu Muawiyah sebagai penguasanya dengan alasan ahli maksiat atau orang fasik. Maka penduduk Madinah memaksa Abdua ibnu Muti untuk mendatangi seorang yang bernama Muhammad ibnu Al Hanafiyah dengan harapan Muhammad ibnu Al Hanafiyah ini mau diangkat sebagai apa ini penguasa tandingan. Nah, enggak suka sama Yazid Ibnu Muawiyah. Maka Abdul Ibnu Muti bersama dengan beberapa, beberapa orang penduduk Madinah mendatangi rumahnya Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah rahimahullah. Berkata Ibnu Muti, "Inna Yazid yashrabul khamra wa yatruku shalah wa yata'adda hukmal kitab." Wahai Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah, bahwasanya si Yazid ini sering minum khamar. Suka meninggalkan sholat. Suka melanggar hukum Al-Quran. Faqala lahum. Muhammad Ibn Hanafiyah kemudian berkata kepada mereka, ya, pada Ibnu Muti dan teman-temannya. Ma'aitu minhu ma matal wa qad hadartuhu Aku pernah bersama dengan Yazid ibnu Muawiyah. Tapi apa yang kalian sebutkan tadi tidak ada pada Yazid ibnu Muawiyah. Dia enggak minum khamr Dia juga sholat, ya. Nah, dia juga melaksanakan hukum Al-Quran. wa aqamtu indahu faraitu muwadiban ala shalah mutakhariyanil khair yas'alu anil fikhi mulazima li sunnah aku pernah tinggal beberapa waktu bersama Yazid bin Muawiyah aku melihat dia rajin salatnya berusaha untuk berbuat baik bahkan sering bertanya kepada aku tentang masalah fikih dia juga berpegang teguh dengan sunnah Qalu Ibnu Mutik dan kawan-kawan kemudian komentar ya. Fa inna dzalika kana minhu tasannu'an lak. Oh, itu paling-paling Yazid Ibnu Muawiyah pura-pura baik di depan Anda. Aslinya enggak seperti itu. Ya. Maka apa jawaban Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah? Wa man ladhi khafa minni aw hatta yudhira ilayya al-khusyu'. Kenapa Yazid harus takut sama saya? Apa yang ia harapkan dari saya? Kok sampai dia seperti itu di depan saya? Ya. Nah. Terus kenapa kalau di depan kalian Yazid kok jelek seperti itu? dan kalian melihatnya. Kenapa kalian membiarkannya melakukan yang seperti itu? Berarti kalian sama dengan Yazid kalau begitu. Nah, kalau sama aku enggak, sama kalian iya. Bahkan kalian melihatnya dan kalian membiarkannya. Berarti kalian sama dengan Yazid kalau begitu. Nah, kata Ibnu Muti dan kawan-kawan, innahu indanal haq wa illam yakun ra'ainahu data yang kami bawa itu benar walaupun kami tidak melihatnya. Oh. Jadi Abdul bin Mutik dan teman-teman bilang nggak lihat sendiri tapi dapat informasi dari berbagai tempat dan dianggap valid katanya. Ya. Karena kalau dibilang kami melihatnya terkena teguran tadi. Kalau melihat kamu biarkan saja, berarti kamu sama dengan Yazid. Ya, nah, enggak, kami enggak lihat kok kami dapat data-data yang kuat dari orang lain. Hmm. Maka Muhammad Ibnu Hanafiyah memberi teguran, ya. Pada kalian bukan ahlu syahadah. Ahlu syahadah itu ialah orang yang menyaksikan langsung peristiwa itu, ya. Nah, Sebagaimana Allah berfirman, "Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Begitu. Maka apa kata Abdul Ibn Muti dan kawan-kawannya? Ya. Fala Allah kata kau ayat al-amr fana Hanun walika amrna. Hmm, mungkin antum nggak suka ya kalau kami ngangkat orang lain sebagai penguasa tandingan bagi Yazid ibnu Muawiyah, ya kamu pengen kamu ya yang kami angkat sebagai pemimpin. Ya sudah, kami siap mengangkat Anda sebagai pemimpin. Wahai Muhammad Ibn Al-Khanafiyah. Gitu. Kok sejak tadi kok bela-bela Yazid ya? Sepertinya kok ingin Anda yang jadi pemimpin, bukan orang lain, ya. Nah, ya sudah kami mengangkat Anda sebagai pemimpin. Apa jawabannya? Muhammad Ibn al Khanafiyah? Ma astahilul qital ala man turidani alaih tabian wala madbu'ah. Nah, aku tidak menghalalkan untuk memerangi orang-orang yang harus diikuti baik oleh aku atau kalian. Nah, Taib Maka Abdul Ibn Muti Nam Berkata kepada Muhammad Ibn Hanafiyah. Fakum ma'ana. Makoman takutun nas eh, fihi al-qital ma'ana. Ya sudah. Kalau anda enggak mau menjadi pemimpin untuk memerangi Yazid Ibn Muawiyah. Mari kita bangkit. Nunjuk orang untuk mengobarkan semangat. Menggulingkan kekuasaan Yazid. Nah. Maka Muhammad Ibn Hanafiyah mengatakan subhanallah Amur nas bima la af'alu wal arda. Subhanallah, kenapa aku harus memerintahkan orang dalam keadaan aku tidak meridhoinya dan aku tidak melakukannya? Naam. Aku nggak mau. Ya, kalau aku ngompori masyarakat untuk menggulingkan kekuasaan Yazid, aku nggak mau. Ya. Maka Abdu Ibnu Muti mengatakan, "Idzan nukihuka. Kalau begitu kami akan maksamu atau kami nggak suka sama kamu. Ya, kami akan maksamu untuk melakukannya. Abu Hanafiyah kemudian mengatakan, "Idzan nas Allah, wa la yurdunal makhluk bisakhatil khaliq." Saya akan tetap memerintahkan masyarakat untuk bertakwa kepada Allah dan tidak mencari ridho makhluk untuk mendapat kemurkaan sang Khalik. Nah, kemudian Muhammad ibn Hanafiyah beliau keluar ke Mekah, meninggalkan tempatnya, ya. Nah, karena khawatir dengan fitnah. Jadi seperti itu. Si Yazid ibnu ala Yazid ibnu Muawiyah tetap harus diakui sebagai apa pemimpin. Tidak boleh kita menggunakan kekuasaannya atau membuat pemimpin-pemimpin baru sebagai tandingannya hanya karena kita tidak suka sebagian apa ini perilakunya. Tidak halal. Barakofikum. Ini adab yang pertama. Jelas ya? Mengakui pemimpin kita adalah pemerintah negara kita yang sah. Tidak boleh bagi kita untuk apa ini? Lepas tangan dari bayat kepada penguasa tersebut. Walaupun semalam. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, barakallahu adamu munazaatihi Naam tidak menggulingkan kekuasaannya. Jadi adab yang kedua ialah tidak menggulingkan kekuasaannya. Yang pertama tadi mengakui bahwa beliau adalah presiden kita yang kedua, tidak menggulingkan kekuasaannya. Atau diistilahkan dengan apa ini? Kudeta, ya. Nah, tak boleh. Walaupun kita gak suka sama pribadi orangnya, gak suka sama kebijakan-kebijakannya, kita tetap tidak boleh menggulingkan kekuasaan. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh mengkudeta. Ini sebagai jawaban isu yang berkembang bahwa kaum berjenggot dan berjubah yang tidak senang dengan kebijakan pemerintah melakukan tindakan teror untuk menggulingkan kekuasaan. Hmm. Maka kita jawab kaum yang berjubah dan berjenggot yang mana? Hmm. Ya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah maka mereka punya prinsip tidak akan melakukan pemberontakan kepada penguasanya tidak akan melakukan tindakan kudeta kepada penguasanya baik secara lisan ataupun secara senjata apalagi menggunakan teror-teror bom atau yang semisalnya lah Adapun mereka-mereka yang memang mungkin kebetulan berjenggot dan berjubah kemudian melakukan aksi teror untuk melakukan kudeta dan melakukan pemberontakan bersenjata sampai rela bunuh diri untuk melakukan penyerangan-penyerangan kepada pemerintahnya maka itu adalah orang lain bukan alusunnah mereka itu adalah orang-orang khawarij namun tidak semuanya berjenggot dan berjubah. Ya, bahkan lebih banyak yang tidak berjenggot dan pakai celana jeans. Ya, nah. Karena bagi mereka yang penting itu bukan pakaiannya. Yang penting ialah usaha mereka berhasil melakukan teror atau kudeta ataupun usaha pemberontakan-pemberontakan yang lain. Nah, Para ulama menjelaskan bahwasanya khuruj ala sultan termasuk kabair. Memberontak kepada penguasa yang sah termasuk dosa besar. Dan matinya seperti matinya orang jahiliyah sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdul Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa mata laisa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah nah dan para ulama menjelaskan pula bahwasanya memberontak kepada penguasa atau pemerintah itu ada dua macam yang pertama ialah bilisan dengan lisannya. mengubahkan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Nah, mencela dan mencaci maki penguasa. Barakallahu termasuk pemberontakan secara lisan. Bahkan para ulama menyatakan bahwasanya awal kemunafikan seseorang ya ini membicarakan kejelekan-kejelekan apa ini? penguasanya. Nah, apalagi dilakukan di depan umum di atas mimbar menjelekkan Penguasanya menyebutkan cacat-cacatnya, kejelekan-kejelekannya. Bahkan ada pesan khusus, ya, nah, segera diganti saja. Hmm. Ini termasuk pemberontakan secara apa ini? Lisan. Minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, ini banyak dilakukan oleh aktivis-aktivis politik ya. Nah, parpol macam-macam ya. Nah, sukanya seperti itu. Dikiranya hal itu kritis ya. Nah, ini pemerintah harus tahu bahwasanya itu semuanya bukan kritis yang dibenarkan ya. Itu sangat membahayakan menggiring opini masyarakat supaya benci dengan pemerintahnya, dengan penguasanya, termasuk tindakan dosa besar, termasuk bentuk huruj ala sultan. Bahkan para ulama menyatakan memberontak dengan lisan ini lebih berbahaya daripada pemberontakan dengan mengangkat senjata. Karena ideologi semacam itu akan terus melekat disanubari orang-orang yang terpengaruh dengan doktrin itu. Tapi kalau memberontak dengan senjata, nah itu urusannya dengan darah, ya mati selesai. Tapi awal mula pemberontakan dengan senjata itu dimulai dengan pemberontakan dengan apa ini? Lisa. Nah, jadi pemberontakan yang kedua atau al-khuruj ala sultan yang kedua adalah khuruj bisaif wasinan. Memberontak dengan pedang dan tombak yakni dengan mengangkat senjata. Dengan bom, dengan apa namanya? pistol, dengan senjata api dan lain-lain, ya. Barakallahu ini tidak diperbolehkan. Nah, ini sering kita saksikan sekarang ini bidin azakumullah terjadi di berbagai negara-negara Islam yang ada di dunia, ya. Nah, ada gerakan apa ini? Pemberontakan kepada penguasa. Ini adalah kaum Khawarij walaupun mereka tidak mau disebut Khawarij. Ini adab yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Mengakui pemimpin kita yang sah adalah pemerintah yang sah di negara kita. Yang kedua, tidak menggulingkan kekuasaannya dengan melakukan pemberontakan, baik dengan lisan maupun dengan senjata. Silakan. Masuk. Itu masuk. Eh, enam. Masih ada yang kedua, ya. Kita akan lanjutkan nanti Insya insyaallah ba'dal maghrib, ya. Adab-adab selanjutnya bagaimana kita berkau dengan apa ini? Pemerintah kita. Barakofikum. Nah, wallahu taala alam bissawab.